Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida.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 qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sadaqallahu azim Masyarakat muslimin rahimakumullah hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan nikmatnya lah kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah salat syukur berjamaah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah pada kesempatan siang ini kembali kita akan membahas tema-tema yang terkait dengan kebersihan jiwa bisa juga dikatakan amalan-amalan yang dapat menjadikan hati kita bersih, suci, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan tercela. Kali ini di antara amalan tersebut adalah zuhud atau al-faqir, al-faqr. Zuhud atau kefakiran itu apabila kita manage dengan baik dia menjadi sumber kebaikan dia akan bisa membersihkan hati kita karena betapa banyak hati ini menjadi rusak lantaran tidak ada sifat suhu di dalam diri kita atau lantaran kita tidak pernah mengalami kemiskinan kesulitan hidup sehingga kita merasa selalu senang dengan dunia. Kita selalu merasa bahagia dengan dunia. Apalagi memang orientasi hidup kita itu hanya mencari kesenangan dunia. Kata ulama, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu merupakan sumber segala kejahatan atau kesalahan. Sebaliknya wa bughduha asasuku li Membenci dunia itu bisa menjadi sumber segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Hadirin rahimakumullah. Ada dua kemungkinan hubungan seseorang itu dengan dunia. Ada kalanya dunia yang memang jauh darinya, sekalipun dia begitu ambisi untuk meraih dunia, tapi dia tidak pernah memperoleh dunia tersebut. Inilah yang disebut dengan miskin atau fakir Kemungkinan yang kedua hubungan seseorang dengan dunia itu orang ini yang jauh dari dunia atau menjauh dari dunia. Ya. Sekalipun dia sudah berusaha atau dia sama sekali tidak punya ambisi terhadap dunia, tapi dunia selalu mendekat. Namun dia berusaha untuk menjauh dunia. Orang yang kedua ini disebut dengan zuhud. Jadi hubungan manusia dengan dunia itu ada kalanya orang dunia yang tidak mau mendekat kepadanya. Sekalipun dia sudah ambisi untuk bisa meraih dunia, maka orang ini disebut dengan miskin. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang memang jauh dari dunia. Ya. Padahal peluang untuk memperoleh dunia begitu besar. Peluang untuk mendapatkan dunia begitu mudah. Tapi dia tidak mau menjauh dari dunia. Orang ini disebut dengan orang yang zuhud dari dunia atau dengan dunia. ini Allah pada pertemuan pembahasan tazkiyah yang lalu kita sudah membicarakan tingkatan tingkatan manusia dalam sikapi dunia. Yang paling tinggi dan paling utama adalah orang yang zuhud dari dunia yaitu orang yang apabila atau orang yang tidak memiliki ambisi terhadap dunia bahkan dia berusaha jauh dari dunia dan kalau seandainya dunia itu datang kepada dia merasa terganggu. Ya. Orang yang semacam inilah orang yang disebut dengan zuhud terhadap dunia. Yang tidak punya ambisi terhadap dunia, berusaha untuk menghindari dari kejahatan dunia. Dan seandainya dunia datang kepadanya, dia merasa terganggu dengan kehadiran dunia itu. Karena akan menyita waktunya, menyita kesibukannya, menyiksa, menyita akhiratnya, menyita dunianya, menyita agamanya dan seterusnya. Tingkatan di bawah zuhud adalah orang yang disebut dengan riba terhadap dunia. Orang ini juga tidak punya ambisi terhadap dunia. Ya. Tapi ketika dunia datang kepadanya dia tidak merasa terganggu dengan dunia itu. Ya. Kenapa? Karena dia bisa memanage dunia itu dengan baik mungkin akan dia gunakan dunia itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikannya kehidupan akhirat. Singkatan ini disebut dengan orang yang ridho terhadap dunia. Di bawah tingkatan ridho adalah orang yang konian atau qanaah terhadap dunia. Ya. Yaitu orang yang lebih suka kalau dia memiliki dunia daripada dia tidak memiliki dunia. Akan tetapi keinginannya terhadap dunia bukan menjadi prioritas utama. Dia senang kalau dia menjadi orang kaya, ya. Tapi ya, dia tidak mau disibukkan dengan dunia. Kira-kira seperti itu. Apalagi harus mengorbankan agama dan akhiratnya. Dia tidak akan lakukan. Dia akan pasrah menerima apa yang Allah berikan di dunia ini. Kita tadi yang paling rendah adalah orang-orang yang ambisi terhadap dunia atau bahasa agamanya disebut dengan harisun orang-orang yang memiliki ambisi terhadap dunia. Keinginan untuk memperoleh dunia begitu besar, begitu kuat. Sekalipun harus memperolehnya dengan cara yang susah, capek, atau mengorbankan agama sekalipun, maka dia akan lakukan demi untuk mendapatkan dunia tersebut. Hari rahmatullah pada pertemuan yang lalu juga kita membahas tentang keutamaan sebagai orang yang fakir namun sabar menghadapi kefakiran dibanding orang yang kaya tapi tidak sabar dengan kekayaannya. Sekalipun kalau seandainya orang kaya itu pandai bersyukur, sebagian ulama mengatakan lebih baik menjadi orang kaya pandai bersyukur daripada orang yang miskin sekalipun sabar. Namun sebagian ulama mengatakan lebih baik menjadi orang yang miskin yang sabar daripada orang kaya yang bersyukur. Kalau kulihal apapun yang diberikan Allah kepada kita, apakah kelebihan harta atau kekayaan yang melimpah, jadilah kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Sebaliknya ketika memang pendapatan kita pas-pasan, penghasilan kita pas-pasan, maka bersabarlah karena pada hakikatnya itu juga merupakan ujian yang Allah berikan sekaligus kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang besar dengan kondisi yang kita hadapi. Mengapa? Karena orang-orang yang katakanlah memiliki keterbatasan dari segi harta, namun dia sabar menghadapi ujian hidup tersebut, kelak nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada orang-orang kaya dengan rentang waktu 500 tahun. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia dahulu fuqara al-mu'minina jannata qabla di bi di amin. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang mukmin yang fakir nanti akan masuk surga lebih dahulu ketimbang orang-orang kaya yang beriman dengan rentang waktu 500 tahun jarak antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya Masyarakat muslimin rahimahumullah sudah barang tentu 500 tahun itu adalah waktu yang begitu panjang Apalagi 500 tahunnya 500 tahun akhirat Yang satu hari itu setara dengan 1000 tahun dunia Artinya kalau kita hidup susah di dunia ini Katakanlah ya 40 tahun atau bahkan 50 tahun kita susah Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dengan kenikmatan akhirat Setidaknya 500 tahun daripada orang-orang kaya ya pernah menikmati kenikmatan di dunia ini yang hanya 500 atau 50 tahun. Tapi mereka tertinggal jauh dengan orang-orang miskin yang beriman dan sabar dalam kemiskinannya 500 tahun. Oleh karena itu di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengatakan Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kuta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu rezeki yang sederhana. Ya. Bukan rezeki yang melimpah. Dan nah, dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dikatakan hidupnya lebih banyak suasana miskinnya daripada suasana kaya. Sekalipun kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kekayaan, itu sangat mudah baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan untuk merubah bukit-bukit atau gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah itu menjadi bongkahan-bongkahan emas. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak mendapatkan kelima itu 20 persen dan memang beliau menerima zalimah itu 20 persen. Tapi selalu habis dibagikan kepada fakir miskin. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tuba lima mudia ila Islam wa kaina asyuhu kafakan wa qana'a bima Allah azza wa jalla. Beruntunglah orang yang mendapatkan petunjuk Islam sehingga dengan Petunjuk Islam itu dia tahu jalan hidup yang benar. Wakana itu apa dan kehidupannya itu ya cukup. Artinya tidak berlebihan. Cukup untuk menikmati kehidupan di dunia ini saja. Dan wakana bima Allah azza wa jalla dia merasa puas dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pemberian Allah itu mungkin sedikit dirasakan oleh sebagian orang. Tapi orang yang memiliki sifat qanaah bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya. Hadirin rahimakumullah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begitulah Kemiskinan bukanlah merupakan sebuah bencana, tapi dia bisa merupakan sebuah nikmat dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita manakala kita memahami dan menyadarinya ya. serta bisa memanagenya sesuai dengan tuntunan Islam. Hari sebagai orang miskin atau sebagai orang susah itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan agar kemiskinan kita itu menjadi sumber kebaikan bagi kita bukan justru menambah petaka bagi kita sebab ada orang yang hidupnya sudah susah itu menjadi petaka baginya sesusah hidupnya dia sibuk cari dunia sampai meninggalkan sholat. Itulah kemiskinan yang membawa petaka. Atau kemudian dia hidup susah, miskin, kemudian dia korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Kemiskinan itu menjadi petaka baginya. Tapi sesungguhnya kalau kita tahu bagaimana menghadapi kemiskinan dan menarik kemiskinan itu, dia bisa menjadi sumber kebaikan buat kita. Oleh karena itu, di sini dibahas tentang adab orang miskin dalam kemiskinannya. Yang pertama, yang bagi lahu an yakuna karihan lima ibtalahu Allah bihi minal fakir Hendaknya dia tidak merasa atau memiliki sifat benci terhadap ujian kemiskinan yang Allah berikan. Kenapa? Karena kekayaan yang Allah berikan kepada seseorang itu juga merupakan ujian. Jangan dikira kita punya banyak harta itu bukan ujian, itu ujian. Jangan dikira jabatan kita, kedudukan kita tinggi itu bukan ujian, ujian. Tapi seringkali kita mengeluh kalau miskin itu sebagai ujian. Nah, saya sedang diuji ini, lagi gak punya uang. Ya, tapi jarang orang mengatakan, bahwa saya sedang diuji ini, lagi punya uang banyak biasanya kalau punya uang banyak kita diam-diam takut diminta atau takut dipinjam kemiskinan kan itu juga ujian dia akan menjadi baik sumber kebaikan ketika kita tidak membenci ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bahkan seyogianya dia ridho dan bahagia dengan ujian itu. Karena sesungguhnya ujian kemiskinan itu bisa lebih ringan dan lebih mudah daripada ujian kekayaan. Dulu sahabat pernah mengatakan, "Kunna nabtalihi bidarra'i fa sabarna wa wa nabtalihi ya wa nubtala." Ya. falam nasbir. Dulu kami diuji dengan berbagai macam kesusahan. Kita mampu mengatasinya dan sabar. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, banyak di antara kami yang gagal untuk bersabar. Yang kedua, wa yakunu mutawakkilan Allah dengan kemiskinan dan kesusahan itu hendaknya dia semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang sangat luar biasa dan biasanya orang miskin itu memang lebih besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang kaya. Kalau orang kaya kan tawakalnya dengan depositonya, dengan tabungannya, ya kan? Ya, dengan kekayaannya. Sehingga kadang ya situasi apapun yang dihadapi ya dia lebih cepat ingat kepada kekayaannya, kepada ya tabungannya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang miskin gitu kan menghadapi kesulitan jadi akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemiskinan itu adalah merupakan kebaikan. Wasakan bihi wa mata'asuha. Dan yang ketiga adalah dia lebih yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak pernah mengadukan kesulitannya itu kepada makhluk. Karena orang yang sering mengadukan kesulitannya kepada makhluk, itu bisa jadi kesulitannya itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahkan seyogianya dia memiliki sifat ikhwah ya yaitu menjaga diri jangan sampai orang kasihan kepada ya kan jangan sampai orang menjadi kita kepada begitulah kalau kita ingin kemiskinan kita menjadi sumber kebaikan Jangan sampai kita memperlihatkan kesusahan kita, apalagi kemudian kita ceritakan kepada orang lain agar orang lain tiba kepada kita dan kemudian menolong kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan mengapresiasi orang-orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya, kesusahannya di hadapan manusia. Allah mengatakan ya sabu musyahilu adunia aminat ta'abu. Ya, orang kaya menyangka atau orang-orang bodoh menyangka mereka itu adalah orang-orang kaya karena mereka mampu menyembunyikan kesulitan dan kemiskinannya. Dan ada berikutnya adalah la yatawadha'a li ghaniyin li Tidak merasa rendah diri atau merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Wah, dia orang kaya, saya orang miskin. Saya harus tahu diri kan? Tidak, tidak dibenarkan. Wala di dalam hati tidak ada keinginan untuk dekat dengan orang-orang kaya, kemudian mendapatkan simpati atau bantuan dari mereka. Kenapa? Karena dia tawakal kepada Allah. Karena dia bersabar dengan kemiskinannya. Karena di balik kemiskinannya itu terdapat segudang kebaikan. Ya. Dan ternyata orang yang miskin itu juga hendaknya dia bersedekah. Sekalipun mungkin sedekahnya sedikit, sedekahnya kecil. Kenapa? Karena orang yang bersatwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yunfikuna fis sarra'i Mereka tetap bersedekah baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Orang-orang miskin yang tetap bersedekah itu diapresiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang miskin. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat katanya ya Rasulullah, ayo sedekah apa? Sedekah apa yang paling utama? Kata sahabat tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Juhdun min muqimin ila fakirin sisir. Sedekahnya orang susah kepada orang susah secara sembunyi-sembunyi. Itulah sedekah yang paling abdul. Sedekahnya orang susah, orang miskin kepada orang miskin secara sembunyi-sembunyi. Itu sedekah yang paling afdal. Dibanding sedekah orang kaya gitu kan. Ya, kepada orang miskin. Karena sedekah orang kaya kepada orang biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang miskin yang bisa bersedekah. Ya, dan ternyata itu memang ada di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca sebuah artikel seorang ya, kulit cuci itu ternyata dia bisa berkorban dengan seekor kambing pada hari raya kurban setelah dia mengumpulkan uang itu kurang lebih selama tiga tahun subhanallah seorang kuli cuci ya apalah artinya apa, apa penghasilan seorang kuli cuci tapi keinginan untuk bersedekahnya begitu luar biasa terutama untuk berkurban setelah tiga tahun dia menunggu ya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dia bisa berkurban. Hadirin rahimakumullah, itulah adab sebagai orang miskin, orang susah ya ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak mudah mengadu kepada manusia serta memiliki harga diri dengan cara menyembunyikan kemiskinannya, tidak menampakkannya, sehingga membuat orang iba dan kasihan serta tidak mencari muka di hadapan orang-orang kaya untuk mendapatkan kebaikan mereka dan tetap bersedekah sekalipun dalam keadaan susah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang memberikan bantuan kepadanya, apakah harus ditolak? Apabila orang memberikan bantuan tanpa permintaannya, dan minta tiba ya. tiba-tiba orang ingin memberikan sesuatu mungkin dia bisa membaca kesulitan kita sebab kata Imam Syafi'i aku merasa malu kalau sampai orang sampai mengungkapkan kesusahannya kepadaku yang mestinya aku bisa membacanya dari raut wajahnya ya. kadang mungkin ya, tanpa minta datang bantuan apa yang harus kita lakukan ada tiga hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kaitannya dengan harta yang akan diberikan. Yang kedua tujuan orang memberi itu. Yang ketiga adalah tujuan yang menerima pemberian. Yang pertama, yang kaitannya dengan harta. Kalau seandainya dia melihat bahwa harta ini mengandung unsur subhat, apalagi haram, jangan terima. Ya, jangan, jangan pernah menerima. Ya. Kalau harta itu yang diberikan ada unsur subhatnya, apalagi unsur haramnya. Ya. Yang kedua, terkait dengan tujuan yang memberinya. Ya. Ada dua kemungkinan orang memberi itu. Ya. Yang pertama, atau ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dia memberinya itu karena rasa cinta. Ya. Dia memberinya sebagai hadiah. Ini boleh diterima ya kan? Atau tujuannya dia memberi ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Seperti itu, ya, seperti misalnya dia ingin memberikan zakat atau sedekah. Maka kalau tujuannya orang ini ingin mendapatkan pahala, dia harus lihat dirinya. Apakah dia berhak untuk menerima pemberian itu sehingga orang ini mendapatkan pahala atau dia tidak berhak menerimanya khawatir orang ini tidak mendapatkan pahala. Ya. Seperti itu. Kemudian, ya, terutama kaitannya dengan zakat barangkali, apakah dia termasuk yang berhak atau tidak? Kalau seandainya ya, itu adalah sedekah, ya, dilihatlah ke dalam dirinya, ya kan? Apakah ada unsur maksiat yang tersembunyi ya artinya ada uang kalau saya menerima uang ini nanti akan berjudi misalnya katakanlah seperti itu saya akan gunakan untuk kemaksiatan kalau ada unsur-unsur itu di dalam diri kita jangan kita terima kenapa sebab kalau orang itu tahu bahwa kita punya niatan yang jahat dari harta yang diberikan dia pasti akan memberikan ya seperti itu tapi kalau seandainya niat kita baik untuk memberikan anak dan istri dan lain sebagainya yang ketiga adalah tujuan orang yang memberi tersebut. Ya kan? Ya. Seperti itu. Eh, Gharadul uh, muti. Apakah dia memberinya karena ingin di diriakan atau ingin menjadi riak amal ria yang dipuji? Kalau saja yang memberi itu ingin dipuji, ya, jangan terima. Karena kita berarti menolong dia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan ya tapi kalau memang tujuannya adalah ya kan nilai taala kita ambil karena kita membantu dia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kalau tadi yang memberinya sekarang yang menerimanya. Kita lihat apakah kita pantas untuk menerimanya atau tidak. Kalau kita pantas untuk menerimanya ambil, kalau tidak jangan diambil. Sebab di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ja'aka min hadhil mal anta ghairu musyrifin la sa'ilin fahusku. Apabila ada orang yang memberikan harta kepada kamu bukan karena kamu mengharapkan mendapatkan bagian atau bukan kamu dengan cara meminta, maka ambillah. Kalau kita ada orang bagi harta, kita tidak pernah minta, kita juga tidak pernah mengharap. Tiba-tiba dia membagi kita, ambil, ya kan? Jangan ditolak. Oh maaf, ya saya tidak butuh misalnya, ambil. Ya, itu kita tidak membutuhkan itu kita kita berikan kepada orang lain. Ya, kita berikan kepada orang lain seperti itu. Wa mana pada tut eh, tutib nafsaka. Kalau kamu memang mengharap apalagi sampai meminta, jangan kamu terima harta yang semacam ini. Dalam hadis yang lain, manja min ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin faliyabalu wala yawaddahu fa innahu warismu sallallahu Apabila ada seorang datang membawa kebaikan kepada kita atau kepada seseorang, dan dia tidak pernah mengharap, sudah tidak pernah memintanya, maka terimalah kebaikan itu. Jangan ditolak. Kenapa? Karena itu adalah rezeki yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari rahmatullah. begitulah bahwa kemiskinan bisa menjadi sumber kebaikan ketika kita tahu bagaimana cara memanagenya bahkan dia menjadi ya sarana untuk menjaga kebersihan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.